Baik itu berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Lalu kemudian nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dan jika kalian jika kalian menghitung nikmat Allah maka sesungguhnya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya tidak lupa yang kedua salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa beragama sesuai dengan sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu bentuk ibadah yang penting bagi setiap muslim adalah berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bergembira dan senang bila ada di antara para hambanya yang berdoa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda dengan para hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Ketika seorang manusia selalu diminta oleh orang lain, maka tentu dia akan merasakan kekesalan di dalam hatinya. Ketika seorang anak selalu meminta kepada orang tuanya, maka orang tuanya pun akan merasa terbebani. Dan mungkin saja orang tua tersebut akan merasa kesal kepada anaknya yang selalu meminta kepada dia. Akhirnya orang tua tersebut membatasi permintaan anak-anaknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala akan murka. Allah Subhanahu wa taala marah. Murka kepada orang-orang yang enggan untuk meminta. Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu Sedangkan anak Adam, sedangkan manusia, ketika selalu diminta oleh orang lain, ketika ada seseorang yang selalu meminta kepada ya dia, maka dia pun akan akan marah. Inilah perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah dengan manusia hambanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hambanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menandakan bahwa doa adalah merupakan ibadah. Ibadah. Ibadah yang sangat penting bagi seorang muslim. Para ulama mengatakan bahwa doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah merupakan senjata bagi setiap orang yang beriman. Maka orang yang beriman dia akan selalu dan senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan bonus. Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan tambahan yaitu berupa ampunan dosa untuk hamba-hambanya manakala mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah minta, sudah memohon kepada Allah ditambahi dengan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selain doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah akan mengampuni atas dosa-dosa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan yang telah disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih di satu jalur riwayatnya hasan, di jalur yang lain riwayatnya sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka la ubali." Wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'awtani. Selagi engkau terus berdoa, selagi engkau terus meminta dan memohon kepadaku, warajautani serta berharap hanya kepadaku ghafartulak tulak niscaya aku akan mengampuni dosamu ala ma kana minka dosa-dosa yang ada pada dirimu wala ubali dan aku tidak memperdulikan lagi dosa-dosamu tersebut subhanallah dikasih bonus dikasih tambahan sama Allah Subhanahu wa taala untuk siapa untuk orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain hamba tersebut memohon, meminta, berdoa kepada Allah, Allah pun menambahkan sesuatu dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala sangat memahami kondisi dan keadaan manusia. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenali kondisi para hambanya yang lemah, para hamba yang senantiasa membutuhkan bantuan, ya, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sungguh setiap manusia itu tidak lepas dari angan-angan. Setiap orang pasti memiliki kei keinginan. Bahkan kalau seseorang menuliskan keinginan-keinginan dia, maka akan menghabiskan berlembar-lembar kertas. Coba antum, ya. Tuliskan keinginan antum. Baik dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhir Pasti sangat banyak sekali keinginan-keinginan angan-angan, cita-cita yang antum impikan untuk mendapatkan ini Pasti sangat banyak. Ya. Maka <clears throat> kita tidak perlu heran apabila Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memenuhi keinginan kita, tidak ada yang bisa mewujudkan cita-cita kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kebahagiaan di dunia, maka kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Kita ingin kebaikan, jalan yang benar, maka kebaikan dan jalan benar yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan istri yang salihah, maka yang memberikan hidayah adalah Allah. Kita pengin suami yang saleh, maka yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pengin punya anak, yang mengkaruniakan anak adalah Allah. Ya. Kita ingin mendapatkan pekerjaan, kemudahan di dalam rizki, maka yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bukan kepada Allah kita meminta dan memohon, lalu kepada siapa lagi? Segala sesuatu yang kita dapatkan di hidup ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu datang dari orang lain. Orang lain itu hanya sebagai apa? Perantara apa yang kita dapatkan datang dari dia. Tetapi pada hakikatnya yang kita dapatkan yang kita rasakan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas kalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengancam baik itu dengan laknat dan siksa yang sangat besar kepada orang-orang yang tidak mau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganggap orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah Allah menganggap orang-orang yang tidak meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dari golongan orang-orang yang som sombong. Menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Menyombongkan diri dengan tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau meminta dan memohon kepada Allah yang mana padahal doa adalah ibadah ibadah yang sangat agung. Makanya tadi di dalam hadis kita telah menyebutkan apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ibadah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah ayat di surat Ghafir ayat yang ke-60. Surat Ghafir ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum" dan telah berfirman Tuhan kalian, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat ke-60. Dan Tuhan kalian telah berfirman, Allah telah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepadaku. Ya. Memohonlah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kepada orang-orang yang apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Innalladzina yastakbiruna an ibadati" Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan tidak mau beribadah kepadaku, saya dahulu jahannam madakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan penuh dengan kehinaan. Dalam keadaan penuh dengan kehinaan. Surat Ghafir ayat 60. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan bahwa orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak meminta dan memohon kepada Allah adalah termasuk dari golongan orang-orang yang sombong. Dan Allah mengancam bahwa orang yang sombong yaitu orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah dengan cara berdoa diancam dengan masuk ke dalam neraka dalam keadaan penuh dengan kehinaan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis di mana beliau bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga Seseorang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya meskipun itu hanya seberat biji sawi. Ya. Di antara bentuk kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk ya, di antara bentuk orang-orang yang sombong. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Tidak berdoa kepada Allah, padahal Allah kasih kepada kita kesempatan untuk berdoa kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita tidak manfaatkan itu. Ya. Kita tidak manfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah ya, untuk meminta hidayah. Salah satu di antara kiat agar kita istiqomah yang sudah kita sampaikan Ya, ini masih sebenarnya masih sambungan dari pembahasan-pembahasan kita di pertemuan yang sebelumnya. Salah satu di antara kiat tips agar kita bisa istiqomah di atas kebenaran adalah dengan cara apa? Berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mau istiqomah, caranya salah satunya adalah dengan cara berdoa kepada Allah, minta keistiqomahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam ya uh, hadisnya dikatakan bahwa di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah itu apa? Ya muqallibal qulub Thabbit qalbi ala dinik Wahai yang membolak-balikan hati Tetapkanlah hatiku di atas agamamu yang lurus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah Innaka antal wahhab. Minta sama Allah. Para salafun saleh orang-orang salih terdahulu berdoa kepada Allah di antaranya Al Hasan Al Basri rahimahullah berdoa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah Ya Allah engkau adalah Tuhan kami maka jadikan kami istiqamah Jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang benar. Itu sekelas Al-Hasan Al-Basri. Sekelas ulama yang bernama Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keistiqamah. Apalagi kita, ikhwan. Apalagi kita yang hidup di zaman yang sangat jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya sampai hari kiamat nanti. Ya. Semakin zaman itu jauh dari masa kenabian, dari masa kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka zaman semakin buruk, semakin buruk. Fitnah merajalela, kemaksiatan di mana-mana, Orang tidak malu berbuat dosa, macam-macam. Bisakah kita istiqomah menghadapi zaman yang seperti itu? Makanya orang yang memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan dia sedang memegang apa? Berat. Dia panas, membakar. Ya, tetapi dia tetap memegangnya. Panas, membakar menyakiti. Orang yang memegang sunnah akan seperti itu. Seperti orang yang memegang bara api. Tetapi tetap digenggam. Semakin zaman jauh dari masa kenabian, maka fitnah semakin merajalela. Nah, salah satu agar kita istiqamah adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah senjata kita. Itulah senjatanya seorang mukmin, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji kok di dalam Al-Qur'an di surat Ghafir ayat ke-60 yang tadi kita bacakan. Allah berjanji kok, jangan jangan merasa sedih. Jangan putus asa. Jangan khawatir. Bahasa Inggrisnya don't worry. Ya. Jangan khawatir. Allah berjanji dalam Al-Quran Udu'uni astajib lakum Berdoalah kalian kepada kepadaku niscaya aku kabulkan kata Allah Subhanahu wa taala innal ladhina yastakbirun an ibadati Sayadukhuluna jahannama dakhirin orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan enggan tidak mau beribadah kepadaku dengan cara berdoa dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan penuh dengan kehinaan, penuh dengan kehinaan. Maka ayat ini, ayat ke-60 dari surat Ghafir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah terhadap hamba-hambanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada para hamba-hambanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk berdoa, berdoa. Ini menunjukkan apa? Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya karena Allah mengerti. Allah sangat tahu tentang keadaan dan kondisi para hambanya yang punya banyak keinginan. Punya banyak cita-cita. Allah tahu ya, bahwa mereka memiliki banyak kebutuhan Kemudian Allah kasih kesempatan kita untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagaimana ibadah yang lain, salat, zakat, puasa, haji memiliki syarat-syarat tertentu. Maka berdoa kepada Allah juga memiliki syarat-syarat tertentu serta adab-adab yang harus kita wujudkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat-syarat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita wujudkan. Pertama, dan ini adalah merupakan yang paling penting di dalam berdoa. Hendaknya seseorang berdoa dalam meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah hanya kepada Allah memintalah dan memohonlah cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa kepada selain Allah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dengan kata lain dia telah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah dan itu adalah perbuatan syirik yang besar, dosa yang paling besar, yang tidak akan diampuni pelakunya di hari kiamat. Bahkan pelaku perbuatan syirik apabila dia mati dalam keadaan demikian maka di hari kiamat diancam tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga. Tempatnya adalah di dalam neraka dan tidak ada penolong baginya. Ya. Innahu may billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala faqad harramallahu alaihi aljannah. Sungguh Allah akan mengharamkan baginya sur surga. Selama-lamanya pelaku syirik tidak akan pernah menginjakkan kakinya di dalam surga. Nggak akan pernah. Ketika pelaku syirik tersebut mati dalam keadaannya itu, ya, mati dalam keadaannya dalam berbuat syirik. Beda urusannya kalau misalnya ada seorang pelaku syirik lalu kemudian dia bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbaiki dirinya, meluruskan kembali akidahnya yang tadinya bengkok diluruskan kembali. Ya. Agamanya pun mulai diperbaiki. Dia pun menyesali perbuatan syiriknya. Lalu bertekad dengan sungguh-sungguh dia tidak akan pernah kembali kepada perbuatan syiriknya tersebut. Maka Allah berjanji kepada siapa saja yang berbuat dosa, Allah akan mengampuni dosanya. Sebagai catatan adalah bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 50 antara 53 atau 54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Katakan kepada para hambaku yang sering yang sering melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni semua dosa. Ini catatannya. Bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa dapat diampuni oleh Allah dengan syarat apa? bertaubat kepada Allah dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu di antara syarat taubat yang berkaitan dengan waktu. Syarat taubat yang berkaitan dengan waktu itu ada dua. Yang pertama, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, yaitu sebelum sakaratul maut. Yang kedua kapan? Sebelum matahari terbit dari baratnya. Ya. Maka selama dua waktu tersebut belum terjadi, pintu taubat selalu terbuka untuk orang-orang yang berdosa. La taqnatu min rahmatillah. Allah mengatakan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya. Lain ceritanya kalau seseorang dia berbuat syirik besar, ya. Pelaku syirik besar yang tidak bertobat dari perbuatan syiriknya dan dia mati dalam keadaan demikian, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat An-Nisa ayat 48 ya, ayat 116 Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bahwa dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun dosa selain syirik maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berdoa meminta sesuatu yang menjadi kekhususan Allah apabila dilakukan kepada selain Allah maka dia telah melakukan perbuatan syirik yang besar dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini juga menjadi pelajaran buat kita sebagai umatnya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah mengajak Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yoma. Pada suatu hari aku pernah berada di belakang Rasul. Pada suatu hari aku pernah ada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dijelaskan apakah lagi dibonceng di atas kendaraan atau berjalan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting adalah bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa di hari tersebut dia sedang berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasul pun memanggil, ya gulam, wahai anak kecil, ini muka kalimat. Aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Oh anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu Beberapa kalimat. Pendidikan kepada anak yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah SAW adalah pendidikan akidah. Rasul mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas yang saat itu masih kecil, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan men menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah? Menjaga Allah maksudnya adalah menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah, menjaga batasan-batasannya, menjaga hukum-hukumnya, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diwajibkan itu dilaksanakan, dikerjakan, apa yang diperintahkan itu dikerjakan, dan apa yang dilarang itu dijauhi dan tinggalkan. Ini yang disebut dengan menjaga Allah Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menjaga Allah dengan cara seperti itu, maka Allah akan menjaga dia. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Tujahak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Artinya pertolongan Allah ada di hadapan orang-orang yang selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, jika engkau memohon, mintalah engkau cuma kepada Allah. Memohonlah engkau cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah cuma kepada Allah. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ibadah hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta rizki, meminta jodoh, ya, meminta keturunan. Itu dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta-minta perkara yang gaib. Apabila dilakukan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Itu adalah merupakan kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, mintalah cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Jin ayat yang ke-18. Surat Jin Al-Jin ya ayat ke-18. Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya ya di samping menyembah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Artinya janganlah kamu menyembah selain Allah, Allah Subhanahu wa taala. Seperti minta-minta di kuburan, ya. Minta rizki, ngalap berkah di kuburan dengan cara ya berdoa lalu kemudian saweran, ada yang kayak gitu. Saweran di kuburan ngasih duit, kemudian dia bisa berdoa di kuburan tersebut dengan anggapan bahwa doanya itu ya mustajab. Dengan anggapan bahwa orang yang dikubur itu dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dengan anggapan bahwa orang yang dikubur itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, sehingga kalau dia berdoa kepada orang tersebut, doanya tersebut bisa disampaikan kepada Allah. Ini sama saja kondisi orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Dengan alasan mereka menyembah para berhala, ya, dengan alasan apa? Bahwa berhala-berhala tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat dekatnya. Sama aja alasannya. Ya. Dan ini kesyirikan. Inilah yang diberantas oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dihanguskan oleh Rasulullah SAW. Bumi hanguskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hidup memberantas kesyirikan. Bukankah Rasulullah SAW mengajak kita untuk bertauhid kepada Allah? Bukankah Rasulullah SAW mengajak kita untuk beribadah cuma kepada Allah? Maka sebagai seorang Muslim yang mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ata'na kepada perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan mungkin bapak-bapak yang dekat pintu bisa pindah ke sebelah kiri saya. Khawatir nanti ada saudara-saudara lain yang masuk eh, akhirnya apa namanya tidak mendapatkan tempat atau bisa maju sebelah kanan masih kosong diisi dulu di depannya agar memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang datang belakangan. Jadi syarat yang pertama ini adalah merupakan syarat doa yang paling penting. Tanpa memenuhi syarat ini, maka doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan kalau dia mintanya dan berdoanya kepada selain Allah? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting Ikhwan. Ya. Ini sangat penting. Doa atau syarat ini adalah syarat yang paling penting di antara syarat-syarat lainnya. Jadi janganlah seseorang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada mayit, berdoa kepada kubur, menjadikannya sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kesy kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yaitu di surat Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 186? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yaitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'anni tentang aku, fa inni qarib. Maka sesungguhnya jawablah bahwasanya Allah itu sangat de dekat. Uji budak dai Apa kata Allah? Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku ketika mereka memohon kepadaku. Ya. Ketika mereka memohon dan berdoa kepada Allah. Dengan kata lain, kalau seseorang berdoa kepada selain Allah dikabulkan atau tidak? Tidak, karena Allah di sini mengatakan apa? Doa itu dikabulkan jika dipanjatkan cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari surat Al-Baqarah ayat 160 atau 186. Kemudian syarat yang kedua, di antara syarat yang harus kita wujudkan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertawassul. Ya, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita sebelum menyebutkan doa-doa kita, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara syarat yang penting di dalam berdoa kepada Allah dan juga sebagai adab ketika berdoa yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bersalawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adabnya ketika kita berdoa kepada Allah. Jadi nggak langsung kita ya serta merta langsung menyebutkan keinginan dan ya permohonan kita kepada Allah. Jangan langsung to the point. Adabnya nggak kayak gitu ketika berdoa. Ketika berdoa jangan langsung to the point. Ya Allah saya pengen punya anak ya Allah. Ya Allah saya pengen istri yang cantik, jelita, bangsawan, ya. Kemudian dia kaya. Soleha ya Allah. Waduh, ngeborong empat-empatnya. Ya. Nggak seperti itu. Jadi kita puji dulu Allah, kita puji. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya Mujibas sairin Wahai yang mengabulkan Wahai zat yang maha mengabulkan orang-orang yang berdoa. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita sanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bersalawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baru kita berdoa. Kita sampaikan permohonan kita. Ya kita minta ya uh, keinginan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bertawasul yang syar'i. Kedua adalah dengan cara ya berdoa e, dengan berdoa kepada Allah dengan tawasul amal-amal soleh kita dengan perantara amal-amal soleh kita sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih di zaman dahulu ada tiga orang yang bepergian ya lalu mereka pun uh, kehujanan dan mereka mampir atau berteduh di sebuah gua. Akhirnya ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas ya dan menutup pintu gua tersebut. Akhirnya masing-masing mereka berdoa dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Di antaranya adalah seseorang yang senantiasa berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya. Yaitu seseorang yang senantiasa mendahulukan orang tuanya dari istri dan anak-anaknya. Ya, di mana lelaki ini selalu memerah susu dan susu tersebut tidaklah diberikan kepada istri dan anak-anaknya sebelum diberikan kepada siapa? Orang tuanya. Sampai akhirnya dia berdoa, kalau seandainya ini adalah amal soleh dariku dan dengan penuh keikhlasan. Maka dia meminta agar diselamatkan dari kesulitan tersebut. Akhirnya apa? Pintu gua pun terbuka. Ya. Ini tawasul yang syar'i kedua. Kemudian tawasul syar'i yang ketiga apa? Dengan meminta orang-orang soleh untuk mendoakan kita. Selama orang selama orang soleh tersebut masih hidup. Adapun ketika orang soleh tersebut sudah meninggal dunia, maka nggak boleh kita mendatangi kuburannya lalu kemudian meminta dia untuk mendoakan kita. Ya, seperti yang tadi kita contohkan datang ke kuburan orang-orang soleh kemudian berdoa di sana nggak boleh. Ya. Kita datang kepada orang-orang soleh kemudian meminta dia untuk mendoakan kita. Ya. Maka ini bentuk tawasul yang syar'i selama orang ter soleh tersebut masih hidup. Kemudian di antara syarat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak terburu-buru. Tidak tergesa-gesa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengabulkan doa seorang di antara kalian. Dikabulkannya doa salah seorang di antara kalian oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak terburu-buru, selagi dia tidak tergesa-gesa. Minta supaya doanya dikabulkan, ya segera dikabulkan, atau minta supaya cepat-cepat dikabulin doanya kepada Allah. Ya Allah kabulin dong doa saya segera. Ya. Secara harfiah maknanya seperti itu. Tapi kita akan jelaskan nanti apa yang dimaksud dengan terburu-buru atau tergesa-gesa di dalam berdoa. Berdoa yaitu seseorang yang berdoa terburu-buru, dia mengatakan, ini dia. Dia mengatakan qad da'autu falam yastajib Aku telah berdoa kepada Allah tetapi aku tidak menemukan jawabannya. Aku telah berdoa kepada Allah tetapi doa tersebut belum dikabulkan untukku. Ya. Tetapi doa tersebut belum dikabulkan untukku. Maka orang yang seperti ini adalah termasuk dari orang-orang yang terlalu terburu-buru di dalam berdoa, tergesa-gesa di dalam berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tidak boleh dilakukan karena ini termasuk kekeliruan di dalam berdoa dan termasuk salah satu di antara penghalang terkabulnya doa seseorang yaitu ketika dia berdoa dengan tergesa-gesa dan terburu-buru. Bagaimana bentuk tergesa-gesa dalam berdoa yang tadi kita sebutkan dalam hadis bahwa orang yang tergesa-gesa dalam berdoa adalah orang yang mengatakan qad da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa kepada Allah tetapi aku belum menemukan ya. Aku belum mendapatkan doaku terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk tergesa-gesa dan terburu-buru di dalam berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan juga di dalam hadis riwayat Muslim yang semisal dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada' bi ithmin aw qati'ati rahmin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak berdoa untuk dosa dan bukan dalam rangka memutus silatur rahim. Ya. Doa seseorang, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa ter, senantiasa terkabulkan selama dia tidak berdoa untuk dosa dan bukan untuk memutus silaturahim. Kemudian kata Rasulullah, "Malam yasta'jil." Dan juga selama dia tidak tergesa-gesa. Jadi ada di sini disebutkan berapa penghalang terkabulnya doa. Ada berapa penghalang terkabulnya doa? Tiga. Yang pertama, berdoa untuk dosa. Berdoa untuk sebuah kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bisa jadi dikabulkan tetapi itu adalah istidraj untuk dia. Ya. Yang kedua tidak berdoa untuk memutus silaturahim. Ya. Tidak berdoa untuk memutus silaturahim dengan keluarga, orang tua, anak, saudara kandung, saudara tiri, dan keluarga besarnya yang memiliki hubungan darah dengan dia. Ya. Tidak berdoa untuk memutus silaturahim. Ini yang kedua, penghalang doa. Yang ketiga apa? Tergesa-gesa. Terburu-buru dalam berdoa. Para sahabat bertanya. Qila. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mal istijab? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa? Apa sih yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ini dia jawabannya. Yakul, qal yakul. Maka beliau menjawab, orang yang terburu-buru tergesa-gesa dalam berdoa adalah dia mengatakan qad da'autu wa qad da'autu. Aku sudah berdoa dan aku sudah mengulangi doaku. Berkali-kali aku berdoa, falam ara yastajibuli. Tapi aku tidak melihat dikabulkannya doaku. Ya, inilah orang yang terburu-buru di dalam berdoa. Berdoa. Fayastahsir 'inda dzalik. Ketika sudah dalam keadaan seperti itu, maka seseorang akan apa? Akan merasa kecewa. Ya. Kalau kondisinya seperti itu, seseorang tergesa-gesa di dalam berdoa dengan mengatakan, aku sudah berdoa berulang-ulang kali, tapi nggak ada jawabannya. Aku belum melihat dikabulkannya doaku. Padahal aku sudah berulang-ulang kali berdoa kepada Allah, tapi nggak pernah dikabulin. Akhirnya dia apa? Kecewa. Faistahsir inda Dia pun kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dari kekecewaannya itu dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu tergantung persangkaan hambanya kepada dia. Kalau seorang hamba berbaik, berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau seorang hamba berburuk sangka kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebu keburukan. Padahal Allah tergantung persangkaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang istahsir, kecewa kepada doanya yang tidak dikabulkan, yang belum dia mendapatkan jawaban atas doa-doanya, akhirnya dia pun bosan. Akhirnya dia jenuh berdoa kepada Allah. Akhirnya dia tidak mau berdoa lagi kepada Allah. Wa yada'ad doa, akhirnya dia dia pun tidak berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan ibadah doa ini karena merasa kecewa bahwa doa yang dikabulkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan selain mereka ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah selama doanya bukan untuk perbuatan dosa, selama doanya bukan untuk memutus silaturahmi. Illa a'tahullahu ihda thalath. Melainkan Allah akan memberikannya, akan mengabulkannya akan menjawab doanya di antara tiga keadaan, tiga kemungkinan. Ya. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di antara tiga kemungkinan. Yang pertama apa? Iman tu'ajjilallahu da'wat Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah Allah langsung mengabulkan doa orang tersebut. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Doa yang kita panjatkan kepada Allah itu ada di antara tiga kemungkinan. Yang pertama langsung dikabulkan Allah. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika berdoa kepada Allah, ada suatu ketika doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita dapatkan pengkabulannya dari Allah. Kita dapatkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Kadangkala ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah belum kita dapatkan jawabannya. Maka ini diantara dua kemungkinan yang sisanya. Ya, yang pertama apa? Langsung dikabulkan oleh Allah. Yang kedua apa? Wa imma lahu fil akhir, Atau Allah Subhanahu wa taala simpan doanya tersebut untuk kebaikan dia di akhirat nanti. Ya. Allah simpan doa dia demi kebaikan dia di akhirat. Allah hindari dari keburukan-keburukan yang ada di akhirat karena sebab apa? Doa-doa yang dia panjatkan dulu semasa hidupnya di dunia. Jadi manfaat doa itu terkadang tidak kita rasakan di di dunia ini, tetapi bisa jadi doa tersebut Allah simpan untuk memberikan kebaikan kita di akhirat nanti. Ya. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga kata Rasulullah, wa imma ay yasrif anhu minas su'i mithlah. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari keburukan. Ya. Menjauhkan dia dari keburukan, menyelamatkan dia dari mara bahaya. Dengan semisal doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Padahal kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah misalnya, selamatkan saya dari bahaya yang seperti ini. Enggak pernah. Tapi suatu ketika ketika kita berhadapan dengan kesulitan, suatu ketika kita berhadapan dengan keburukan, Allah selamatkan kita. Padahal kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa jadi karena sebab doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kita hal-hal yang lain. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpan doa kita demi kebaikan kita di akhir. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, ya, menjauhkan kita dari keburukan karena sebab doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah bagi hamba-hambanya. Ya, jadi dengan syarat seperti ini kita pun akhirnya tenang. Ya, akhirnya kita pun Eh, merasakan ketenangan di dalam hati kita bahwa doa yang kita panjatkan bila kita sampai saat ini belum mendapatkan jawabannya ternyata ada kemungkinan-kemungkinan yang yang lain. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Jangan terburu-buru dalam berdoa kepada Allah. Sehingga orang yang terburu-buru dalam berdoa akhirnya dia pun kecewa kecewa kepada Allah, dia pun akhirnya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jenuh, dia malas akhirnya berdoa, akhirnya nggak berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal doa adalah ibadah yang agung. Kalaulah bukan kepada Allah kita meminta dan berdoa, lalu kepada siapa lagi? Ya. Ini syarat yang keberapa tadi? Keempat atau ketiga? Ya. Kemudian yang keempat sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam hadis hendaknya kita berdoa bukan untuk dosa hendaknya kita berdoa bukan untuk memutus silaturahim hendaknya doa kita adalah doa yang baik ya hendaknya doa kita adalah doa yang tidak mengandung dosa dan maksiat kalau seorang berdoa kepada Allah untuk dosa dan maksiat, maka jangan pernah berharap doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi Allah berikan kepada dia apa yang dia minta dan itu adalah sebagai istidraj dia. Ya, istidraj dia sehingga dia pun terus larut dalam kemaksiatannya, dia pun terus larut dalam perbuatan dosanya. Seperti seseorang yang berbisnis, memiliki pekerjaan yang haram, lalu kemudian dia minta kepada Allah kelapangan, kelapangan untuk dilancarkan bisnis haramnya tersebut. Ya, mintanya sama Allah. Allah kasih kelapangan, tapi bukan sebagai nikmat untuk dia. Ya, itu bencana buat dia. Itu adalah istidraj. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Idza ra'aita Allah yu'til abda minat dunya ala ma'asih fa'lam annahu istidraj jika engkau melihat seseorang mendapatkan kelapangan dunia dari Allah padahal dia adalah pelaku maksiat di atas perbuatan dosa dan maksiatnya dia mendapatkan kelapangan dunia bisnisnya dilancarin sama Allah hartanya dibanyakin ya padahal dia pelaku maksiat Padahal dia adalah orang yang berbuat do, dosa. Maka ketahuilah kata Rasulullah itu adalah istidraj. Ya. Yaitu Allah mengulur waktunya untuk terus berbuat ma maksiat karena dia tidak ada keinginan untuk berpaling dari perbuatan dosa dan maksiatnya tersebut. Nauzubillahi min Semoga kita diselamatkan dari kondisi seperti itu. Ya. Jadi yang keempat, syaratnya adalah hendaknya kita berdoa bukan untuk dosa, bukan untuk memutus silaturahim, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ya. Kemudian di antara syarat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah yakin ketika berdoa. Berdoalah dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Kalau seseorang berdoa dengan penuh keraguan, ya. Penuh dengan kebimbangan, dalam hatinya dia mengatakan kayaknya doanya, doa saya nggak bakal dikabulin deh sama Allah. Ya. Kayaknya saya percuma aja nih berdoa kepada Allah. Toh sebelumnya saya juga pernah berdoa nggak pernah dikabulin sama Allah. Gak ada keyakinan dalam hati. Ketika berdoa kepada Allah, bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doanya? Ya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang seperti itu? Yang hatinya tidak yakin kepada Allah. Dan hati menjadi yakin itu adalah karena iman. Hati yakin itu adalah karena i, iman. Sejauh mana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari hak-haknya, menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki hati yang yakin. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia pun menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama apa? Man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Orang yang paling mengenal Allah, dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran di antara keutamaan ilmu di dalam mengenal Allah adalah menjadikan orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakshallah min ibadihi al ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ula, para ulama. Karena mereka berilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu hati akan yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Udullah wa antum muqinuna bil ijabah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan atau dihasankan oleh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahimahumullah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan. doa kalian akan dikabulkan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya lah lalai. Ini di antara penghalang doa yang lainnya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa di antara penghalang doa itu apa? Hah? Berdoa untuk dosa. Yang kedua apa? Berdoa untuk memutus silaturahmi. Yang ketiga, tergesa-gesa dalam berdoa. Maka yang keempat ini, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lah lalai. Ya, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mau dikabulkan doanya? Sedangkan dia tidak yakin doanya dikab tidak dikabulkan. Ya, sedangkan dia tidak yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwas kalian yang dirahmati Allah, tentunya di dalam berdoa kepada Allah selain yakin, kita juga harus apa? Husnudzan billah. Yaitu apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa Allah taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Dalam hadis qudsi Rasulullah eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku." Aku kata Allah tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Artinya jika seorang hamba berbaik sangka kepada Allah maka dia akan mendapat kebaikan. Begitu juga sebaliknya jika seorang itu berburuk sangka kepada Allah maka dia akan mendapatkan kebu keburukan. Ana inda dhanni abdi bi kata Allah Subhanahu wa taala. Aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Ya. Ini diantara uh, syarat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sebutkan diantara penghalang doa adalah hati yang lalai, maka syarat berdoa kepada Allah adalah dengan menghadirkan hati. Ya, dengan menghadirkan ha? hati di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa fokus di dalam berdoa kepada Allah, di dalam meminta kepada Allah, ya. Hendaknya orang yang berdoa menghadirkan hatinya dan merasakan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha Agung, Allah Maha Esa, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin." Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya itu penghalang terkabulnya doa kita. Yang keberapa tuh tadi? Yang keempat atau yang kelima tuh? Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang keberapa sekarang? Tujuh. Nah, ada yang tujuh, delapan, lima. Gambreng deh, siapa yang menang? Pokoknya yang berikutnya lah. Ya. Saya juga nggak ngitungin lagi. Syarat berdoa kepada Allah adalah dengan mengkonsumsi segala sesuatu yang halal. Mengkonsumsi yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, memakai pakaian yang halal, ya. Apa yang kita konsumsi harus yang ha halal. Ini syaratnya, syarat berdoa kepada Allah. Maka sebaliknya minuman, makanan, pakaian ya yang haram akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Ya. Makanan, minuman, pakaian yang haram akan menjadi penghalang terkabulnya do doa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yutil safar Ash'atha akhbar Seseorang yang bepergian jauh sampai rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Ya, yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Kemudian dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah terkumpul padanya sebab-sebab terkabul doa Yaitu safar Lusuh Kemudian mengangkat tangan kelak Ada tiga hal Ya Tiga perkara Ya Mustajabnya doa Safar Lusuh Dan mengangkat tangan Sebab-sebab terkabulnya doa sudah terpenuhi Tetapi kata Rasulullah SAW Mat'amuhu haram mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia mengkonsumsi barang-barang yang haram. Ya, mengkonsumsi barang-barang yang haram. Makanannya udah halal, minumannya halal, pakaiannya halal, tapi masih ngudut. hati ini para ududers. Suka ma mengkonsumsi barang-barang yang ha haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu Penekanan anna harfut taukid. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doanya? Jadi perhatikan ikhwah. Apakah kita sudah mengkonsumsi yang halal? Memakai barang yang halal. Ya, memakan makanan yang halal, minum minuman yang halal, yang tayyib. Ya. Halal dari zatnya dan juga halal dari cara mendapatkannya. Ya. Bukan hanya zatnya saja yang halal, tapi cara mendapatkannya juga harus ha halal. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari hambanya yang baik-baik saja. Rasul bersabda innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik saja. Ya. Kalau kita beribadah dengan cara berdoa. Sedangkan tubuh kita dipenuhi dengan yang haram, bagaimana mungkin akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita? Maka kita harus berpikir. Dan kita harus mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita mengkonsumsi yang halal? Karena bisa jadi kalau ada sesuatu yang haram pada diri kita, itu akan menjadi penghalang terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah benar berdoa kepada Allah. Kita sudah benar meminta kepada Allah, tidak kita minta kepada yang lain, tidak kita meminta kepada kuburan, tidak meminta kepada tempat-tempat keramat. Kita sudah benar meminta kepada Allah. Eh, tapi ternyata kita masih ada di dalam diri kita sesuatu yang haram maka itu bisa menjadi penghalang terkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertak bertakwa. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ibadah yang diterima oleh Allah yaitu diantaranya doa hanya diterima oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa ketakwaan adalah dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Paling tidak itulah definisi yang paling mudah untuk kita fahami. Bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah dan menjauhi larangan tentunya berdasarkan il ilmu. Ya, jadi ada ilmunya. Ketika dia mengerjakan perintah karena ilmu ketika dia meninggalkan larangan, menjauhi larangan adalah karena il, ilmu dan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena ingin mendapatkan dunia, bukan karena seseorang, ya bukan, tetapi semata-mata dia mengerjakan perintah ya dan menjauhi larangan karena ilmu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Di surat Al-Maidah ayat 27. Ini syarat di dalam berdoa kepada Allah. Waduh, udah setengah sebelas aja. Masih banyak nih. Gimana Pak? Lanjut. Tapi saya ada jadwal. Baik. Selanjutnya, di antara syarat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beradab ketika berdoa. Beradab yang baik ketika berdoa, berdoa. Karena pada hakikatnya orang yang berdoa itu adalah sedang beribadah kepada siapa? Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu beradab kepada Allah harus didahulukan sebelum kita beradab kepada yang lain. Ya, beradab kepada Allah harus didahulukan sebelum kita beradab kepada yang yang lain. Seperti apa? berdoalah dalam keadaan suci. Ya, berdoalah dalam keadaan suci. Ya. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang su suci dalam keadaan suci dalam ketika berdoa kepada Allah. Usahakan seperti itu. Meskipun tidak mengapa jika seseorang berdoa dalam keadaan dia batal dari wuduknya, misalnya. Tidak mengapa. Tapi di dalam beradab kepada Allah hendaknya kita di dalam berdoa kepada Allah karena itu adalah ibadah maka hendaknya kita usahakan dalam keadaan su suci. Ini diantara adabnya di dalam berdoa. Lalu kemudian apa? Berdoalah dengan menghadap kib kiblat. Ya, berdoalah dengan menghadap kiblat. Ini diantara adab di dalam berdoa saya persingkat ya. Kemudian yang ketiga ya uh, apa itu? Adab di dalam berdoa yang ketiga adalah dengan mengangkat tangan. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan di antara kondisi seseorang itu dikabulkan doanya adalah ketika dia berdoa dalam keadaan mengangkat mengangkat tangan dan itu adalah bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika kita berdoa ya adalah dengan menggabungkan telapak tangan seperti ini ya. Lalu kemudian sejajar dengan uh, pundak kita atau dengan telinga kita ya. Ini diantara cara mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tidak dengan digabungkan seperti ini pun tidak mengapa. Yang penting tangan kita adalah mengarah ke atas. Ada orang yang berdoa kayak malas-malasan, Pak. Kenapa begini berdoa? <laughs> Males nih. Ada Tunjukkan bahwa kita rendah di hadapan Allah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Allah kita hamba sedang meminta kepada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggaplah. Ini diantara adab di dalam berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Yaitu jangan kita terlalu menyibukkan diri dengan berdoa kepada Allah sehingga kita melupakan kewajiban kita yang lainnya. Terutama kewajiban yang lebih penting dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Begitu juga di dalam beradab berdoa kepada Allah adalah tidak melampaui batas. Tidak berdoa kepada Allah dengan perincian yang sangat mendetail. Ini juga harus diperhatikan. Ya Allah, datangkan jodoh kepada saya seorang laki-laki yang tingginya ya antara 175 sampai 180 deh. Ya, kulitnya putih, hidungnya mancung, kalau bisa rambutnya ikel, ya. Ini tidak disukai. Ini tidak benar di dalam berdoa. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, lapangkan rizkimu untukku supaya aku bisa beli mobil yang mereknya Honda, ya jenisnya ini supaya nanti kalau udah punya mobil bisa ganti pelek pakai knalpot racing <laughs> jangan kayak gitu berdoa kepada Allah ya nggak disukai cara berdoa yang seperti itu kata para ulama ya makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 55 Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Ya, dengan merendahkan diri dan suara yang lembut, tidak berlebihan. Ini juga termasuk dari adab berdoa kepada Allah. Itu de bukan dengan suara yang lantang keras. Ya. Allah itu tidak menyukai dari kita apabila berdoa dengan suara yang keras. Suara yang lantang enggak disukai. Ya, Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti dalam khutbah Jumat, ya. Dalam khutbah Id. Ya. Kalau dalam keadaan uh, kita berdoa sendirian, ya, maka tidak disukai apabila seseorang itu berdoa dengan suara yang keras, yang lantang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Araf ini apa? Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lem yang lembut dengan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui ba batas. Lihat surat Al-A'raf sekali lagi ayat 55. Ya. Jadi ini di antara adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah eh, syarat-syarat uh, syarat -syarat yang harus kita penuhi di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat terakhir di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa kepada Allah, berusaha untuk berdoa kepada Allah pada waktu-waktu yang mustajab. Ya. Berusaha untuk berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Dan waktu-waktu yang mustajab itu disediakan banyak sekali. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Makanya saya, tadi saya sudah menyinggung hendaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berdoa kepada Allah yang mana Allah telah menyediakan bagi kita waktu waktu-waktu yang mus mustajab. Jangan disia-siakan. Jangan kita menyia-nyiakan waktu mustajab untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu memohon, berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia kita dan juga meminta, berdoa, memohon kepada Allah untuk kebaikan akhirat, akhirat kita. Bapak Ibu, doakan keluarga. Ya. Doakan istri kita. Kalau istri kita belum ngaji, cobalah untuk doakan berdoa kepada Allah supaya dapat hidayah. Ya. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu ketika ibu-ibu sekarang datang sendirian, suami belum ngaji, anak-anak juga Eh, belum mengenal kajian sunnah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai orang tua, kita hendaknya mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, ya. Hendaknya kita mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Ya. Dan sebenarnya eh, waktu-waktu waktu -waktu mustajab ini perlu dibahas tapi kadar Allah wa masya'a fa'al. Waktu kita cuma sampai jam 11 ya. Dan kita harus menyisihkan waktu untuk menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita bisa menjelaskan di majelis ini terkait dengan waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya inilah materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga ini menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon tambahan ilmu yang bermanfaat. Faqur Rabbi zidni ilma dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku il ilmu yaitu ilmu yang bermanfaat karena ilmu yang bermanfaat itu adalah kebaikan untuk seseorang. Ya. Ketika seseorang meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Min sadaqatin jariyatin. Yang pertama, ya, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama dari sedekah jah, jariyah, au ilmin yuntafa'u bih atau ilmu yang memberikan man, manfaat. Ya, maka semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi manfaat buat kita dan dapat kita amalkan serta dapat kita dakwahkan kepada yang lain. Kita ajak orang lain supaya mengenal agama yang benar ini, memperbaiki akidah, memperbaiki cara beragama yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang ketiga di antara eh, perkara yang terus mengalir kepada seseorang ketika meninggal dunia adalah waladun atau waladun saleh yad'u atau dari seorang anak yang saleh di mana anak saleh itu selalu berdoa kebaikan untuk kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita memohon dan meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Lalu kemudian kita akan menjawab semampunya pertanyaan yang masuk. Apakah mereka orang-orang kafir diberikan istidraj? Tentu tidak. Istidraj ini adalah kepada mereka orang-orang yang beragama Islam. Adapun orang-orang kafir, buat mereka dunia ini adalah surga. Ya. Karena di akhirat sama sekali mereka tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun juga. Jika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma. Adapun dunia buat mereka adalah surga. Begitu juga mereka hanya meyakini kehidupan ini hanya di dunia sehingga mereka pun bersenang-senang dan terus mengejar dunia. Bukan istidraj. Memang seperti itu kondisi mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." dunia ini adalah penjara bagi seorang muslim yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maka ini adalah pernyataan tegas dari Rasulullah SAW bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang berambisi terhadap kehidupan dunianya. Sedangkan seorang muslim tidak. Sedangkan seorang muslim tidak seperti itu. Wallahu alam bishawab. Bismillah Ustadz Afan, Seringkali anak terjatuh dalam kemaksiatan Yang membuat anak jenuh Dan anak tidak bisa menumbuhkan perasaan bahwa Allah maha melihat Ustaz doakan anak supaya Terbebas dari belenggu hawa nafsu Anak bingung Ustaz Apa obatnya Dan susah untuk anak menumbuhkan rasa menyesal Bagaimana caranya Ustaz Kita memohon Allah Subhanahu wa taala kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga penanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari perbuatan dosa dan maksiat. Sesungguhnya kemaksiatan itu adalah keburukan yang akan mendatangkan penyesalan baik itu di dunia dan juga di akhirat penyesalan di dunia masih bisa kita perbaiki. Ya, menyesal di dunia masih bisa untuk kita memperbaiki diri kita dengan meninggalkan perbuatan dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyesalan di akhirat, maka nggak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Menyesal di akhirat hanya penyesalan yang sia-sia yang ada hanyalah tinggal jaza balasan atas setiap perbuatan kita. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan siksa dan azab di dalam api neraka yang sangat-sangat ya berat siksanya, sangat menyedihkan sisanya. Maka yang harus dilakukan adalah kita mempelajari ilmu agama, mempelajari konsekuensi daripada perbuatan kita setiap perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat pencatat. Yang mana di hari kiamat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan yang paling adil. Ya. Ini yang harus kita pelajari. Ya, sehingga dengan ilmu akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah dan menjauhi larangan karena il karena ilmu. Ya, karena ilmu. Maka dengan ilmu kita dapat menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, menjauhi larangan larangan agama. Maka yang harus dilakukan adalah dengan terus menuntut ilmu. Teruslah menuntut ilmu ya selagi nyawa masih di kandung badan, ya. Dan yang kedua, hendaknya kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkanlah perasaan di dalam hati kita bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang disebut dengan muraqabatullah. Menghadirkan perasaan di dalam hati bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan perasaan seperti itu dalam hati kita. Dan yakinlah bahwa setiap apa yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Baik saat kita beraktivitas di tengah orang banyak ataupun ketika kita beraktivitas sendirian. Maka Allah Maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apa apa saja yang terjadi di alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentangnya. Bahkan Semut yang berjalan di atas batu di kegelapan malam Allah tahu. Ranting yang jatuh dari sebuah pohon Allah pun tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu maka akan lahir perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan menumbuhkan perasaan muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya kita pun dengan ya ditambah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idasta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah supaya kita bisa menjauhi dosa dan maksiat. Maka niscaya pun kita bisa menjauhi dosa dan maksiat. Allahu a'lam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anda ingin tanya apa? Apa hukum zikir dan berdoa berjamaah? Karena di sekolahan selalu mengadakan zikir dan doa berjamaah. Adapun jika yang dimaksud dengan berjamaah adalah dengan dipimpin ya satu kor suara oleh seorang pemimpin lalu kemudian yang lainnya mengikuti maka Hal-hal yang seperti ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukana khairan kalau itu adalah sebuah kebaikan, maka tentu para sahabat sudah lebih dulu mengerjakannya daripada kita. Tetapi tidak ada satupun asar dalil bahwa hal itu dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ada malah justru sebaliknya. Itu adalah perbuatan yang diingkari oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka mendapati di sebuah masjid para jamaahnya berkumpul dalam berdoa dipimpin oleh seseorang berkelompok-kelompok masing-masing kelompok berdoa sendiri dan diikuti oleh jamaahnya berzikir secara berjamaah ini diingkari ya bahwa bejana, bejana Nabi belum uh, pecah, baju Nabi belum lusuh, tetapi kalian telah melakukan perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diingkari oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya maka berzikir berjamaah, berdoa berjamaah itu tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di dalam beramal tentu syarat yang harus kita penuhi adalah ittiba kepada Rasulullah ya yaitu mengikuti Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah di dalam beramal salah satu syarat yang harus kita penuhi adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa perkara yang pertama jenis ibadahnya harus sesuai dengan contoh Rasul kemudian apa caranya juga harus sesuai dengan cara Rasul jumlahnya juga sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Rasul. Rasul. Ya, waktu dan tempatnya juga demikian, harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika anak belum balik Kemudian dia melakukan ketaatan kepada Allah Apakah pahalanya untuk orang tuanya atau tidak ada pahalanya Tentu jika anak tersebut beribadah dan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat jeripayah orang tuanya. Orang tuanya mendidik anaknya tersebut, membiasakan anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah dia mendapatkan pahala. Atau orang tuanya senantiasa perhatian kepada pendidikan anak sehingga dia selektif di dalam memilih sekolah tempat belajar anak, ya. Akhirnya anak tersebut melakukan ketaatan kepada Allah, maka di sini orang tua mendapatkan pahala yang sangat sangat besar. Selain itu juga adalah merupakan tanggung jawab dari setiap orang tua. Ya, mendidik anak agar mereka menjadi ya anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah adalah merupakan tanggung jawab setiap orang orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan siapa? Keluarga kalian dari apa? Api neraka. Ya? Wallahu a'lam bissawab. Apakah doa anak kecil yang belum balik akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Uh, <clears throat> jika anak tersebut adalah anak yang sudah masuk ke uh, usia tamyiz, mumayyiz, itu seorang anak yang sudah mampu untuk membedakan dua hal yang berbeda, maka para ulama mengatakan diajarkan kepada mereka untuk berdoa kepada Allah. Mereka dibiasakan untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bila memenuhi syarat-syarat yang tadi kita jelaskan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau paling tidak ada di antara tiga kemung kemungkinan yang telah kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau tanya tentang meminta orang soleh mendoakan kita. Siapa sajakah orang yang soleh tersebut? Apakah dia adalah seorang kiai, ustadz, atau siapa? Orang yang soleh bukan hanya terbatas pada mereka orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Ya, seperti seorang kiai, seorang ustaz, tidak terbatas pada itu. Orang yang saleh huwa alladhi yaqumu bihaqqillah wa ibadillah. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang saleh. Orang yang saleh adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan hak Allah dan orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan hak sesamanya. Itulah yang disebut dengan orang yang soleh. Alladhi yakumu bihaqillah wa bihaqi ibadillah. Orang yang soleh adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan hak Allah dan senantiasa menunaikan hak hamba-hambanya. Hak orang lain ditunaikan. Maka dialah orang yang soleh. Ya, kalau kita lihat ada seseorang yang dia menunaikan hak Allah yaitu beribadah kepadanya, tidak menyekutukan Allah. Hubungan dia dengan manusia di dalam bermuamalah juga baik. Maka dia orang yang soleh. Meskipun dia bukan sebagai seorang us, ustaz. Meskipun pekerjaannya sebagai pedagang misalnya. Meskipun pekerjaannya sebagai marubat masjid misalnya. Kalau kita lihat definisi itu ada pada orang tersebut, maka dialah orang yang soleh ya maka itulah yang disebut dengan orang yang saleh alladzi yaqumu bihaqqillah wa bihaqqi ibadillah sebagaimana hal ini diutarakan atau dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Orang yang soleh adalah orang yang senantiasa menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba-hambanya, hak orang lain, hak sesama dia tunaikan. Ya. Jika kita melihat seseorang yang senantiasa rajin beribadah, beramal saleh, Ya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun keikhlasan antara adalah urusan dia dengan Allah. Allah SWT. Tidak bisa kita nilai kalau keikhlasan. Ya. Kemudian dia perilakunya kepada orang lain, muamalahnya kepada manusia baik, maka dialah orang sah, orang soleh. Dan tidak mengapa kita datang kepadanya untuk meminta doa supaya mendoakan kita. Ya, Allah alam Atau bisa juga kita datang kepada orang-orang yang memang memiliki kesempatan untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti anak yang meminta doa kepada kedua orang tuanya. Bukankah salah satu di antara doa yang mustajab adalah doanya orang tua untuk anaknya? Wa da'watul walidu ala waladi Salah satu di antara tiga doa yang mustajab kata Rasulullah dalam hadis adalah doa orang tua untuk anaknya. Maka sebagai seorang anak kita minta doa kepada orang tua. minta didoakan oleh orang tua kita. Allah alam Kalau kita dikasih amalan oleh kiai untuk dilakukan di waktu-waktu tertentu, apakah boleh dilakukan? Contohnya membaca bismillah 313 kali. Untung enggak 212, wiro sableng. Ba'da subuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibadah atau amal itu akan diterima oleh Allah jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah ya. Tidaklah seseorang beramal kecuali tujuannya adalah untuk Allah dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sesuai dengan atau mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tentu ini menjadi dasar di dalam kita beramal. Ini dasarnya. Apakah kita ikhlas dan apakah kita sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah dan beramal ketika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, apalagi kalau kedua-duanya tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tertolak. Anggap misalnya seseorang beramalnya sudah ikhlas karena Allah. Tetapi ternyata amalan dia tidak ditunjukkan oleh contoh Rasulullah SAW. Tidak ada bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beramal seperti yang dia amalkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah perbuatan yang tidak datang dari kami, maka dia tertol tertolak. Ya. Sehingga setiap muslim wajib untuk memenuhi syarat ini dalam beramal. Cukupkan diri kita dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seseorang menambahkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah memperberat agamanya. Ya. Memperberat agama dan dia akan kalah. Akhirnya yang diperintahkan Rasul akan ditinggalkan yang tidak dicontohkan Rasul malah justru itu yang dikerjakan. Adapun dalam kasus pertanyaan ini maka tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengajarkan kepada umatnya untuk berzikir dengan membaca Bismillah sebanyak 313 kali ya setelah salat subuh. Wallahu a'lam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah termasuk dalam kesyirikan Bila kita minta seseorang untuk Membacakan doa untuk Orang yang telah meninggal Seperti menjelang bulan Ramadan Ikhwas sekalian Ini kembali kepada jawaban saya sebelumnya Bahwa doa adalah ibadah Berarti ibadah itu harus terpenuhi dua syarat Yang pertama ikhlas dan yang kedua mengikuti ajaran dan contoh Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terkait dengan doa awal Ramadan, pertengahan atau akhir Ramadan, maka tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu termasuk kesyirikan? Tidak bisa kita katakan seperti itu, tidak juga kita katakan seperti itu, tetapi yang jelas itu adalah kekeliruan di dalam berdoa kepada Allah dan itu adalah kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana jika doa yang dipanjatkan dipimpin oleh satu orang Misal oleh seorang imam Setelah sholat atau pada acara tertentu Seperti kita jelaskan tadi Bahwa uh, Berdoa itu adalah dilakukan dengan Sendiri-sendiri Begitu juga zikir Ada dilakukan dengan sendiri-sendiri ya seperti zikir setelah sholat adalah dilakukan dengan sendiri-sendiri sebagaimana hal itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Jadi amalan yang benar setelah sholat adalah berzikir dengan zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu dilakukan dengan sendiri sendiri bukan dengan dipimpin oleh sese seseorang. Ya. Jika antum ingin uh, mengkaji lebih jauh tentang doa-doa keseharian, ya, yang bisa kita baca sesuai dengan dalilnya, doa-doa yang maksur diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan antum beli kitab kumpulan doa dan zikir yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ya buku tersebut sangat bermanfaat dan bisa kita jadikan rujukan di dalam beribadah dengan cara doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika tidak sengaja atau tidak diketahui memakan sesuatu yang haram? Akan diangkat pena darinya. Ketika seseorang tidak mengetahui tanpa kesengajaan dia memakan yang haram, tentu tidak akan terkena padanya hukum ya dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat karena tidak tahu atau karena uh, tidak sengaja ya. Dan tentu yang harus kita perhatikan adalah bahwa sebelum makan dan minum, hendaknya setiap kita memperhatikan dan memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita makan itu adalah halal. Itu dia catatannya. Wallahu a'lam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin didoakan untuk segera punya anak-anak soleh atau solehah setelah keguguran anak pertama dan cacat janin, janin saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang soleh dan soleha kepada ibu yang bertanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk ibu dalam keinginan itu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala keburukan. Dan tolong doakan juga bisa keluar dari lingkungan kerja di mana zina sesuatu yang biasa di tempat kerja saya dan orang-orang tidak malu akan perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar atas kesulitan ibu dan memberikan kemudahan untuk ibu di dalam melakukan amal saleh Eh, kalau berbicara tentang anak, ya, bagi seseorang yang menikah, tapi lama tidak dikarunia anak, pasti akan lama perbincangan kita. Dan juga seorang wanita yang bekerja, ini juga pembahasan yang uh, cukup panjang, yang mana pada intinya bahwa seorang wanita yang berkeluarga sudah memiliki suami uh, dia tidak memiliki kewajiban untuk beker, bekerja. Bahkan diam di rumah adalah yang terbaik untuk dia. Ya, jadi nasihat saya kepada para wanita, ibu-ibu, ya, <clears throat> bekerja mencari nafkah bukanlah kewajiban bagi seorang istri. Justru sebaliknya seorang istri memiliki hak untuk dinafkahi oleh suaminya dan berlapang dada menerima nafkah dari suaminya. Senantiasa bersyukur kepada Allah, qanaah atas pemberian suaminya. Dan seorang wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak diam di diam di rumah. Maqarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian di dalam rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, diamlah kalian di, rumah, di rumah. Diamlah kalian ai yaitu para wanita di dalam rumah kalian. Di dalam rumah kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk pergi ke rumah Allah, untuk pergi ke masjid. Di dalam beribadah kepada Allah untuk mengerjakan salat, menghadiri majelis ilmu. Tetapi apa kata Rasulullah? "Wa buyutahunna khairun lahunna." akan tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kalau dalam sholat, bagi seorang wanita yang lebih utama adalah di rumah, padahal sholat adalah ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang lain. Apalagi dalam urusan-urusan yang lain. Ya, kalau dalam ibadah sholat saja seorang wanita itu lebih utama mengerjakannya di, ru di rumah, apalagi dalam urusan-urusan yang lain maka rumah adalah tempat terbaik di dalam karir seorang wanita. Ya, karir seorang wanita muslimah yang beriman adalah di rumah. Dia mengurus suaminya, dia mengurus anak-anaknya, dia mengurus rumah tangganya. Ya, itu yang terbaik untuk mereka. Ya, karena itu tanggung jawab tanggung jawab yang utama bagi seorang wanita yang menikah dengan memiliki seorang suami. Ya, rumah adalah tanggung jawab istri. Urusan rumah baik itu kebersihan, keperluan-keperluan rumah adalah tanggung jawab siapa? Istri. Ya. Sebagaimana hal ini disyaratkan oleh sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha." Ya. Ala ahli ala baiti zawjiha wa waladihi. Wahia mas'ulatun anha. Dan seorang wanita bertanggung jawab atas rumah suaminya dan juga kepada anak-anaknya dia bertanggung jawab dan dia akan ya uh, mas'ulatun bertanggung jawab atas kepemimpinannya tersebut. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya. Ya, jadi urusan rumah ada tanggung jawab siapa? Istri. Ya. Itulah karirnya seorang wanita muslimah yang telah memiliki seorang suami. Ya, jadi hendaknya ini diperhatikan dan ini pertanyaan terakhir yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab adalah karena keterbatasan ilmu dan waktu. Apa yang benar dari Allah kesalahan dari saya.